Bab yang berkaitan dengan kamar kecil e, sudah kita baca beberapa kita lanjutkan tapi sebelum kita lanjutkan kita ulang e, termasuk kesempurnaan Islam terbukti di dalam bab yang dinilai banyak orang masalah kecil itu diajarkan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat di dalam Islam. Jadi masalah kecil dan Islam bukan hanya masalah kecil, kenapa? Karena Islam pernah mengurus dunia yang besarnya melebihi separuh bumi dan tidak pernah ada pengurusan negara yang seadil, semakmur, sebaik Islam ketika mengurus negara sebesar itu. Nah, karena itu Islam itu mengurusi seluruh masalah dunia akhirat yang membawa kepada ketentraman hamba semuanya diurus mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam itu sempurna. Sudah. Iya. Nah, di dalam masalah kenegaraan, negara yang paling besar yang pernah diurus oleh Islam yang tadi kita katakan sampai lebih dari separuh bumi. Nah, dan tidak ada negara sebesar itu yang diurus oleh satu negara hanya Islam yang pernah. <clears throat> Itu pengurusan masalah besar dan bisa dengan makmur dengan adil dan bahkan orang kafir pun ya, orang kafir pun pada ini yang dulu adalah Islam orang kafir pun ikut mendapatkan manfaatnya nah itu ketika yang ngurus itu Islam dan masih betul-betul berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW dan Sampai yang masih yang masalah yang paling kecil yaitu masalah buang air. Kecil ini di hadapan manusia, adapun di hadapan Islam tidak ada pembahasan Islam yang kecil maupun yang besar. Kenapa? Karena masalah buang air akan menjadi diantar dikubur dan itu awal daripada hadap akhirat. Apa itu masalah kecil? Nah, kecil di mata orang, tapi di dalam di pandangan Islam tidak ada syariat Islam yang kecil. Sesungguhnya syariat Islam itu kesatuan yang utuh e, menjadi tidak sempurna kalau ada yang ditinggal. Nah, kemudian yang pertama itu syariat di dalam bab buang air ini mengulang dengan singkat bahwa diperintah masuk kamar kecil membaca doa Doanya adalah Bismillah Allahumma inni bika minal khubuti wal khaba'ith Bismillah dengan menyebut nama Allah Allahumma inni bika minal khubuti wal khaba'ith Ya Allah, aku berlindung kepadamu Aku mohon perlindungan kepadamu dari setan laki-laki, setan perempuan. Nah, masuk kamar kecil, diperintah membaca bismillah dan mohon kepada Allah perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya yang menutupi aurat manusia dari pandangan setan dari kalangan jin tatkala masuk kamar mandi dan membuka auratnya adalah bacaannya Bismillah. Jadi kalau mau masuk kamar mandi membaca Bismillah maka Syaitan dari kalangan jin, jin yang jelek itu adalah syaitan dari kalangan jin itu nah, menjadi pandangannya tertutup, pandangannya kepada aurat manusia tertutup. Lalu eh, sekedar untuk memberitahukan itu saya waktu yang lalu saya memberitahukan ada dokter dari Mesir yang menyampaikan bahwa Umumnya orang kesurupan itu berawal dari kamar mandi. Meskipun tidak berarti 100%, tapi dia mengatakan umumnya. Lalu saya menyampaikan saya tahu ada tiga anak yang tiga-tiganya pernah mondok. Yang dua saya tahu langsung mondoknya. Ya. Jadi tahu, tidak. Gitu tiga-tiganya masih hidup orangnya itu pernah atau diganggu gitu ya dan tiga-tiganya ada kaitannya dengan kamar mandi nah jadi kayak gitu itu yang pernah saya sampaikan ya yang kedua keluar disyariatkan berdoa doanya Rufronaka itu yang hadisnya sahih dan sudah saya sampaikan doa yang diajarkan di pendidikan SD biasanya aja. Itu alhamdulillah alladzi afani. Alhamdulillah alladzi adhaba anni al-adha wa afani. Gitu. Itu itu enggak sahih. Nah, kalau ada yang sahih ada yang enggak sahih sudah pasti yang betul memilih yang sahih. Dan yang sahih lebih mudah. Ghufranak. Ya Allah ampunilah Nah, kita keluar dari kamar mandi disyariatkan untuk mohon ampun kepada Allah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga masuk kamar mandi di, disunahkan mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan. Langsung-langsung aja karena ini mengulangnya Yang keempat apabila buang air di tempat terbuka, buang air kecil atau buang air besar di tempat terbuka, diperintah menjauh sampai mantap tidak terlihat orang lain. Tidak terlihat mungkin karena jauhnya atau mungkin karena ada sesuatu yang ia jadikan sebagai penghalang. Misalnya, wah ini ada tanah gundukan, Nah, terus dia di balik itu kayaknya kalau dari sana tidak mungkin ada orang, kalau dari arah sana terhadang oleh tanah tadi. Nah, tidak apa-apa, ya. Intinya sampai tidak terlihat orang. Mantap tidak terlihat orang. Yang kelima, apabila buang air di tempat terbuka, tidak boleh pakaiannya dibuka semuanya. Dibuka secukupnya, sekedarnya. Nah, semaksimal mungkin gitu auratnya tertutup kenapa karena dia buang airnya di tempat terbuka gitu yang keenam tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat hmm. ini apabila di tempat terbuka dan apabila di tempat tertutup di bangunan tetap lebih baik tidak men e, tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Adapun masalah ini ada perbedaan pendapat. Ada yang berpemahaman atau berpendapat bahwa kalau di kamar di dalam kamar yang dikhususkan untuk pengair kecil maka e, tidak diperintah menghadap kiblat karena tidak ada kiblatnya di kamar kecil itu. Nah itu eh, tapi berdasarkan dengan dalil yang wallahu alam insyaallah lebih hati-hati atau lebih kuat tetap meskipun di dalam ruangan tidak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat gitu karena ada hadis kalau nggak salah dari eh, ini hadisnya Abu Ayub Al Ansari eh, mengatakan faqadimna kita datang ke Syam. Fawajadna al-marahid buniyat nahwal Ka'bah. Kita menjumpai di Syam kamar-kamar kecil untuk buang air itu telah dibangun menghadap ke Ka'bah. Telah kita pahami bersama kamar kecilnya yang menghadap Ka'bah maksudnya pintunya atau klosetnya yang menghadap Ka'bah. Maksudnya klosetnya menghadap apa? Kalau orang itu duduk sesuai dengan aturan klosetnya, maka menghadap Ka'bah. Ya. Lebih kuat klosetnya. Ya. Kenapa? Karena kalau pintunya kalau sudah ditutup, nah sudah tertutup semuanya. Itu. Nah jadi itu. Nah yang kedua, seandainya kamar kecilnya yang menghadap ke Ka'bah, pintunya maksudnya gitu ya. kalau orangnya nggak masuk gitu. Kan? nah atau kalau orangnya masuk terus ya. buang airnya tidak menghadap ke Ka'bah kan yang dilarang kan kamu jangan menghadap dan membelakangi nah gitu ya jadi lebih kuat pemahamannya di situ adalah klosetnya yang terarah menghadap Allah. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan gitu, kita datang ke Syam, kamar-kamar kecil telah dibangun menghadap Ka'bah, gitu, maka kita rubah. Kita rubah gitu, supaya tidak menghadap dan membelakangi Ka'bah. Dari situ meskipun di dalam kamar kecil tetap lebih hati-hati berpemahaman tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Yang ketujuh, haram buang air di jalanan orang atau di teduhan. Di sini diartikan di jalan umum. Nanti jangan-jangan mengira jalan umum itu jalan raya kayak gini atau jalan gitu ya. Tidak, tidak harus jalan umum. Itu jalanan orang tidak boleh. Misal di gunung atau di bukit ada jalan setapak. Tidak boleh buang air di jalan itu meskipun itu, itu bukan jalan umum. Itu jalan setapak. Kan jalan umum kan kayak depan masjid kita ini gitu ya. Nah, Ustaz itu juga jalan umum. Lah kalau itu jalan, kalau setapak itu jalan umum, terus jalan khusus itu yang mana? Ya semua pelataran sawah atau itu jalan khusus. Ya kalau gitu bukan jalan. Kalau gitulah semuanya jalan lah. Jadi tidak boleh di jalanan orang gitu aja, nggak pakai jalan umum. Ya. Jadi Allah alam mungkin penerjemahnya ini eh, nggak tahu ngartikannya kok tidak eh, kok ya, haram buang hajat di jalan umum. Meskipun nggak jalan umum, jalan setapak tadi itu haram. Haram buang air di jalanan orang. Dan juga di teduhan orang. Maksudnya teduhan apa? Yang penting dipahami bahwa wah itu ada pohon atau semisal dengan pohon kelihatan di bawahnya itu untuk teduhan maka tidak boleh buang air di situ. Nah jadi itu. Nah, sampai di situ insya Allah. Sekarang yang kedelapan. Makruh bagi seseorang kencing di tempat pemandiannya. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam riwayat ini. Ada masalah di sini. Ya, ada masalah di sini. Apa masalahnya? Tempat pemandian di zaman Nabi itu adalah kamar kecil yang dibuat untuk mandi meresap ke bawah merasa ke bawah. Tidak. Gitu. Nah jadi itu. Nah makro kencing di situ. Makro kencing di situ. Adapun e, kalau yang dimaksudkan di sini itu adalah di tempat pemandian maksudnya adalah bak mandi atau kolam renang tiga kali lima meter itu namanya kencing di air air tenang atau air tidak mengalir ada ada sendiri Nah, jadi di zaman Nabi pemandian baik di dalam rumah maupun di luar rumah khusus dibuat untuk mandi seperti orang kampung di zaman di zaman kita masih kecil dulu. Nah, di kampung itu eh, banyak orang punya tempat mandi itu itu bawahnya itu tanah. Kalau gampang meresap ya udah langsung meresap. Kalau nggak meresap dialirkan ke situ nanti di situ ada penampungan air bekas mandi bekas itu ngalir di situ banyak yang di kelilingnya itu e, ditanamin apa akhirnya kayak bulat gitu tengahnya itu air aliran dari kamar mandi kalau kampungnya masih kayak gitu yang untuk buang air besar buat sendiri buat sendiri bisa terus biasanya Biasanya itu ada lubangnya, kalau selesai ditutup. Kalau mau buang air, tutupnya dibuka, terus orang kampung masih tradisional. Nah, ketika kamar mandinya itu kayak gitu, itu hendaknya tidak kencing di kamar mandi. Lalu terus di mana? Ada tempat kencing tersendiri. Dan saya di kampung dulu, waktu masih SD itu, ada tempat pemandian umum Tempat kencingnya bisa. Tempat kencingnya bisa untuk khusus untuk kencing agak bisa gitu. Nah kayak gitu jadi tidak tidak kencing di tempat mandi. Lah apa tidak boleh makro hukumnya. makro hukumnya. Lah setelah zamannya maju seperti zaman sekarang kencing bahkan buang air besar di kamar mandi tidak apa-apa tidak ada satu pun ulama yang mengatakan tidak boleh. Setahu saya sampai sekarang tidak boleh atau tidak baik atau makruh kencing apalagi buang air di kamar mandi tidak ada. Kenapa? Karena sekarang kondisinya sudah berubah bahwa e, tinja itu setelah buang di situ dialirkan ke tempat yang khusus dibuat. Ya, setelah itu e, ditampung dan tidak mengganggu siapa-siapa. Tidak mengganggu siapa siapa. Sapi tank itu ya. Nanti kalau penuh disedot dibuang. Jadi tidak ada yang terganggu. Nah jadi itu. Nah, nah karena di sini babnya kan makruh bagi seseorang kencing di tempat pemandiannya, sebagaimana ditegaskan di dalam riwayat di bawah ini. Nah itu ada ada hadisnya gitu ya. Nah. Setelah kita baca gitu, nggak apa-apa biar cepat. Kenapa? Karena tadi itu penjelasannya itu ada masalah zaman dulu dengan zaman sekarang. Bahkan di zaman sekarang itu semua ulama membenarkan kencing dan buang air di dalam kamar mandi yang sudah modern sekarang ini karena ada tempatnya tadi itu. Bahkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, tidak. Gitu. Nah itu gitu. Untuk buang air, untuk mandi, <laughs> untuk gitu. Jadi satu, untuk wudhu beda, khusus untuk wudhu. Tapi kamar-kamar yang untuk buang air kecil, buang air besar, mandi di situ nggak apa-apa. Nah, haram kencing di air yang tidak mengalir. Nah, jadi itu. Air yang tidak mengalir tidak boleh dikencingin. Gitu. An Jabir radhiyallahu an, Ali Nabi sallallahu annahu yubala fil ma'ir raqid. Rasulullah SAW melarang kencing di air yang tidak mengalir. Bagaimana kalau air itu mengalir? Meskipun tidak haram, sungai besar, sungainya. Nah, tidak boleh hukum asalnya dikencingin atau berak di sungai. Ya, di daerah kita ya orang yang dekat-dekat sungai ya mau air di sungai, ya mereka nggak belajar agama. Nah itu. Jadi itu perlu untuk diperhatikan gitu. Kalau laut tidak apa-apa. Apa ada dalilnya? Tidak ada dalilnya, tapi semua ulama mengatakan uh, tidak pernah ada ulama yang mengatakan tidak tidak boleh kalau di laut. Kalau di laut tidak apa-apa. Lah kenapa begitu? Karena air laut itu akan me, apa, melarutkan semua semua kotoran-kotoran seperti itu gitu, ya, yang eh, itu bukan limbah pabrik. Tapi kalau limbah pabrik kenyataannya itu itu mencemarkan laut. Nah, itu. Nah, yang ke sepuluh, masalah buang air saja sampai nomor 10 belum selesai ya menunjukkan kesempurnaan Islam eh, lah kalau masalah sholat waduh satu kitab besar itu belum sempurna kalau sempurna dia angkat semuanya nah itu menunjukkan kesempurnaan Islam gitu. nah yang ke sepuluh boleh kencing berdiri tapi lebih baik dengan duduk. Dengan ungkapan lain, disunahkan kencing dengan duduk sunnah iya sunnah berarti kalau berdiri nggak apa-apa nggak apa-apa kebanyakan ulama seperti itu pemahamannya dan ada beberapa ulama yang mengatakan kencing berdiri kencing duduk sama saja nggak jadi gitu kencing berdiri kencing tapi kebanyakan ulama jumhur mengatakan disunahkan dengan duduk. Kenapa begitu? Karena teks hadis yang duduk itu sangat kuat. Ya. Yang teks hadis tentang duduk itu Aisyah, Rasul Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa yang berkata Rasulullah Sallam kencing berdiri jangan dipercaya. Rasulullah tidak pernah kencing kecuali dengan duduk. Nah, bahasanya kayak gitu. Adapun yang kencing dengan berdiri, Pak sahabat memberitakan bahwa Rasulullah kencing dengan berdiri. Nah, Khudaifah bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Lalu sampailah Rasulullah di tempat pembuangan sampah suatu kaum. Ya, jadi oh di situ orang, orang di situ kalau buang sampah di situ ya. Nah, ternyata Rasulullah SAW mendekati ke tempat itu dan kencing dengan berdiri. Akhirnya Hudzaifah menjauh. Nah, kenapa kan buang air kan nggak boleh di tempat terbuka dan biasanya Rasulullah SAW tidak pernah buang air kecuali sampai tidak kelihatan. Nah ternyata ini kok dia melihat Rasulullah kencing berdiri. Akhirnya menjauh. Setelah itu dipanggil. Akhirnya mendekat sampai dekat. Setelah dekat ternyata Rasulullah SAW wudhu menunjukkan bahwa wudhu setelah kencingnya Rasulullah hanya dengan mengusap sepatunya, tidak pakai membasuh. Maksudnya wudhu seperti biasa dari awal, masuk muka, dua tangan sampai siku, mengusap kepala, mengusap itu nggak pakai air, tangannya basah, nggak bawa air, diusap. Setelah itu tangannya dibasahin, nggak bawa air, terus mengusap sepatu itu dibahas di dalam bab mengusap sepatu nanti ada pembahasannya secara khusus. Yang diambil pelajaran di sini Rasulullah kencing dengan berdiri. Ada sahabat yang memperbaiki atap rumah tidak sengaja melihat Rasulullah kencing dengan berdiri. Kalau dilihat teksnya, ini memberitakan Rasulullah kencing dengan berdiri. Kalau hadis Aisyah tadi itu, Man haddatsakum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala qaiman fala tusaddiquhu. Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa Rasulullah dalam kencing dengan berdiri, jangan dipercaya. Maka ya bulu illa qaidan atau kama qala Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah tidak pernah kencing kecuali dengan duduk Bahasanya kan kayak gitu. Dilihat bahasanya jelas lebih kuat dan duduk tapi bahasanya bahasa saja. Meskipun begitu ulama menjelaskan kebanyakan menunjukkan bahwa bahwa eh, kebanyakan ulama menunjukkan bahwa hadis-hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan kencing dengan duduk boleh dengan berdiri dari banyak hal. Yang pertama kuatnya bahasa, yang kedua, yang kedua, yang paling banyak mengetahui kencingnya Rasulullah karena tidak berita dari dirinya, maka yang paling banyak tahu adalah istri. Kenapa? Karena suami istri itu boleh bersama-sama mandi di dalam kamar mandi. Nah, yang kedua, rumahnya Rasulullah SAW bersama Aisyah itu kecil, di dalamnya ada kamar mandinya. Sehingga gampang melihat. Ya kan itu. Nah, jadi itu. Karena itu yang lebih tahu di dalam masalah ini adalah istrinya. Nah, adapun yang diketahui oleh sahabat difahami oleh kebanyakan ulama menunjukkan bahwa kencing dengan berdiri itu boleh. Tapi ulama yang mengatakan sama saja berdiri dengan duduk itu cara memahaminya beda. Bagaimana cara memahaminya? Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan apa yang ia tahu dan sahabat juga memberitahukan apa yang ia tahu. Masing-masing memberitahu apa yang ia tahu. Karena istri tentu dalam hal ini lebih banyak tahu dibandingkan dengan orang lain. Seandainya orang lain itu banyak tahu, bisa juga pasti akan memberikan lebih lebih banyak lagi. Nah, <laughs> jadi gitu. Akhirnya berpemahaman kencing dengan berdiri, kencing dengan duduk sama saja. Mana yang lebih mudah, yang lebih maslahat, yang lebih mudah, yang lebih mengenakan itu itu dilakukan. Ini pemahaman sebagian ulama ahli sunnah. Berikutnya wajib bersuci dari buang air kecil maupun buang air besar. Istinja bersuci setelah buang Nah, hukumnya wajib. Gitu. Dalilnya Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat melewati dua kuburan. Rasulullah bersabda, Inna huma la yu'adzaban." Sungguh dua kubur itu sedang diazab. Maksudnya penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan dua-duanya diazab bukan karena masalah besar. Ini ada catatan. Yang dimaksud bukan karena masalah besar, itu. Salah satu makna dua-duanya dianggap bukan masalah besar dalam pemahamannya. Padahal itu masalah besar. Nah jadi itu. Makna yang kedua. Dua-duanya itu diazab bukan masalah besar. Maksudnya ringan untuk ditinggal. Eh, ringan untuk dikerjakan tapi tidak dikerjakan. Nah itu bukan masalah yang berat sehingga nggak bisa dikerjakan itu ringan tapi tidak dikerjakan. Maknanya lagi, dua-duanya atas bukan masalah besar. Ya, Maknanya Yang pertama ia anggap kecil, yang kedua bukan masalah besar ringan dikerjakan, yang ketiga e, dua-duanya dianggap bukan masalah besar, bukan e, eh, sedang lupa gitu ya. Intinya bahwa bahwa di dalam Islam sesungguhnya itu masalah besar, Sesungguhnya itu masalah besar. Adapun yang pertama adalah karena yang syibin namima. Jalan dengan mengadu domba. Jalan dengan mengadu domba maksudnya bagaimana? Maksudnya dia kalau ketemu kepada A mengatakan ungkapan-ungkapan tentang B atau tentang C sehingga si A ini akhirnya benci dengan B atau C. Nanti kalau dia ketemu dengan B atau C mengatakan kata-kata yang menyebabkan si B ini benci kepada A atau kepada yang lain. Itu adalah namimah dan itu dosa besar. Nah, karena itu dua-duanya dianggap bukan masalah besar, tidak. Padahal itu masalah besar. Maksudnya bukan masalah besar, ia anggap bukan masalah besar. Atau makna yang kedua tadi itu, itu bukan besar, nggak mampu ditinggal, enggak. Mudah ditinggal, tapi tidak dia tidak dia tinggalkan. Nah ini. Wal akhir dan kuburan yang lain dianggap kenapa? Karena tidak bersuci setelah buang air kecil. Nah, setelah buang air kecil dia tidak pakai bersuci, akhirnya diadab di kubur dan atap kubur itu adalah azabul adna dunal azabil akbar. Azab yang ringan sebelum mendapatkan azab yang lebih besar nanti setelah kiamat. Setelah kiamat kubur. Nah, karena itu wajib bersuci setelah buang buang air. Yang ke-12. Ketika buang air kecil atau bersuci dari buang air, tidak boleh memegang alat kelaminnya dengan tangan kanan. Harus dengan tangan kiri. Apabila sudah cukup dengan tangan kiri, maka tangan kanannya tidak ikut. Apabila tidak cukup, tangan kanannya bantu. Kalau buang air kecil, laki-laki butuh memegang dipegang dengan tangan kiri. Bersuci dengan tangan kiri saja. Yo ndak bisa yang nuangkan air kalau gitu tangan kanannya yang nuang air. Bantu gitu. ya. Nah, yang langsung memegang adalah tangan tangan kiri. Nah, ini sedang tidak membawa kacamata, jadi yang penting tahu judulnya aja. Boleh istinja boleh bersuci ini yang ke-13 dengan air dan boleh dengan batu atau yang semisal. Lalu penjelasan yang insya Allah paling bagus batu dan semisal adalah dengan benda yang tidak cair, yang menyerap, yang bisa digunakan untuk membersihkan. Itu insya Allah penjelasannya yang paling bagus ya. Nah, di zaman sekarang yang paling bagus adalah tisu gantinya batu tadi itu. Nah itu. Jadi bukan benda cair menyerap bisa digunakan untuk membersihkan. Nah, tapi dengan air lebih baik. Boleh bersuci dengan air boleh dengan batu atau yang semisal atau benda padat yang e, menyerap dan bisa dipakai membersihkan tapi dengan air lebih baik. Apabila pakai tisu dan ada air meskipun sedikit, maka dengan pengalaman banyak orang dibersihkan pakai tisu, minimal yang terakhir tisunya dibatai. Kenapa begitu? Karena banyak yang pakai tisu kering sudah bersih. Tapi begitu tisu terakhir itu dibasahi, putih bersih dibasahi, terus dipakai untuk membersihkan, ternyata bahasa Jawanya mangkak putihnya menjadi kotor. Setelah diulang lagi, tisunya dibasahi lagi, ternyata tisunya putih bersih. Berarti waktu dibasahin yang pertama yang waktu pakai kering sudah bersih, terus terakhir waktu dibasahi mangkat tadi itu berarti masih ada sedikit-sedikit. Kalau tidak ada air dengan yang kering gitu saja sudah mantap, sudah bersih maka sudah sah sudah sah. Setelah itu itu wudhu, sholat sah. Nggak ada air untuk wudhu, tayamum, sholat sah. Tapi kalau ada air meskipun sedikit, tadi itu yang lebih baik ya tadi itu dibasahin. Kenapa? Karena dengan begitu akan sempurna. Bukan dalil tapi berdasarkan dengan pengalaman. Adapun kalau dalil dengan air boleh dengan batu dan yang semisal dengan batu yang bisa dipakai membersihkan juga boleh tapi dengan air lebih baik. Nah, yang ke 14 Apabila dengan batu dan yang semisal tidak boleh kurang dari tiga kecuali darurat. Darurat bagaimana? Tidak ada, tidak dijumpai kecuali dua atau kecuali satu, ya tidak apa-apa. Tapi apabila ada kemudahan, tidak boleh kurang dari tiga. Apakah tisu? Tisunya cukup, tidak boleh kurang dari tiga kali. Nah kalau sekali sudah bersih, Rasulullah SAW bersabda tidak boleh kurang dari tiga. Rasulullah SAW pernah buang air kecil dan minta didatangkan batu maka diminta didatangkan tiga batu maka yang sahabat yang mencarikan ini hanya mendapatkan dua batu dan ada satu kotoran kering dan di dalam riwayat yang lain kotoran hima lalu diambil dua batu itu dan kotoran himar kering itu dibuang lalu Rasulullah mengatakan hadarik sum ini najis tidak boleh dipakai nah akhirnya hanya pakai dua batu itu darurat buktinya nggak ada lagi asalnya minta tiga hanya didatangkan dua nggak ditemukan lagi batu akhirnya yang ketiga adalah kotoran kotoran himar Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengatakan gitu, kepada orang yang bertanya, "Wahai Salman, katanya nabimu mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang air. Nabi yang ngajar." Dia menjawab, "Iya." Rasulullah SAW mengajarkan dalam buang air. Kalau buang air tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh memberangi kiblat. Kalau buang air, ya, eh, kalau eh, buang air tidak boleh di teduhan dan tidak boleh di jalanan. Bersuci setelah buang air tidak boleh kurang dari tiga batu. Nah, jadi di sini jahitnya bahwa Salman Al Farisi radhiyallahu an mengatakan bersuci Rasulullah SAW mengajarkan bersuci setelah buang air tidak boleh kurang dari tiga batu. Lah tadi itu Rasulullah kok hanya dua, yang satu kotoran dibuang darurat. Darurat. Dalilnya darurat Rasulullah minta tiga. Yang kedua sahabat ketika mencarikan hanya mendapat dua akhirnya karena nggak mendapatkan batu yang ketiga berarti darurat nggak ada didatangkan yang ketiga adalah kotoran berarti darurat. Nah, dan yang terakhir tidak boleh beristinja dengan tulang atau benda najis. Nah, di sini ditulisnya kotoran binatang, tapi yang lebih tepat tidak boleh dengan tulang dan tidak boleh dengan benda najis. Dengan begitu umum. Nah, tulang itu suci. Tulang itu suci, tapi tidak boleh dipakai istinja. Dan yang semakna dengan tulang yaitu benda padat yang tidak menyerap. Nah, karena itu kaca atau porselin ya ini pecahan porselin ini ya. Ya, yang kayak gini ini sini nih ya. Nah, kalau misalnya datar ada ditetesin air, tidak terserap, tidak boleh dipakai istinja. Nah, jadi itu. Tapi kalau tekel lama yang terbuat dari pasir itu nyerap ya, nyerap ya. Nah itu tidak apa-apa. Gitu. Nah jadi itu. Nah, kok Tapi sudah selesai bab istinja, eh bab kamar kecil. Ya. Tidak boleh dengan tulang, tulang itu suci tapi tidak boleh dipakai dan yang semakna dengan tulang adalah benda padat yang tidak menyerah. Tidak boleh dengan benda najis. Nah, bersuci dengan benda najis tidak boleh. Jadi, mungkin itu yang bisa benda najis, misal eh, itu ada eh, bangkai, tidak boleh dipakai bersuci. Lah mana mungkin bercuci kok dengan bangkai? Lah tadi itu mendatangkan kotoran. <laughs> Iya. ya. mungkin mungkin saja itu. Nah ini. Nah karena itu e, tidak boleh pakai benda najis dan tidak boleh pakai tulang. Apa boleh istinja dengan daun? Kan dengan tisu boleh. Sekarang dengan daun. Kalau daun itu basah tidak boleh karena daun basah tidak menyerap. Adapun apabila daun itu daun kering, dilihat menyerap air apa enggak. Apabila daun kering itu daun yang menyerap air, wah ini kalau dibasahin keras menjadi lunak, airnya keserap kalau gitu enggak apa-apa. Nah itu. Nah kalau daunnya daun basah, daun basah tidak menyerap air, maka tidak boleh. Nah itu eh, kelanjutan dari bab yang berkaitan dengan kamar kecil. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kan kan yang penting apabila sudah difahami bersih, maka sah. Maka sudah sah. Iya. Jadi bersuci isti dari buang air besar terus sudah dibersihkan dengan batu atau yang semisal. Ya. Terus difahami ya, sudah bersih. Misalnya batu yang pertama, batu yang kedua, batu yang ketiga sudah bersih. Ya. Nah, maka sudah sah. Kenapa? Karena petunjuk Rasulullah SAW seperti itu. Nah, lah kalau masih ada baunya, jangan dibau. ini Pastikan air yang mengalir kita kencing itu gimana? Kalau seandainya kena celana atau sarung. Air kencing. Ya. Air air mengalir. Air apa ini? Jadi kita kencing di Jadi air itu dipelanturkan di tempat kencing, terus orangnya kencing, ketika kencing nyiprat. Air kencing itu ketemu dengan air pet. Jadi nubru air Petrus nyiprat ini bagaimana? Nah gitu ya. Apabila difahami mantap yang nyiprat itu bukan kencingnya tapi air petnya maka suci. Apabila dalam hatinya yang nyiprat ya kencingnya jelas jelas tahu wah nyiprat ya ini mantap kencingnya nyiprat juga kena celana maka tidak boleh dipakai sholat. Kembali kepada kemantapan. Lah, terus bagaimana? Makanya kembali kepada kemantapan sendiri-sendiri dan anda ini sedang menghadap kepada Allah. Ya, anda lihat kencing ketemu air nyiprat anda yakin unda ini yang nyiprat airnya anda sholat sah tapi dalam hati Wah, jelas tahu nyiprat loh. Iya. Nah, akhirnya mantep bahwa ini kencingnya juga nyiprat, maka tidak boleh dipakai sholat. Nah, yang lebih hati-hati dimatikan airnya, dimatikan airnya, terus kencingnya hati-hati supaya tidak nyiprat. Setelah selesai, disiram pelan-pelan supaya tidak nyiprat itu sudah permanen sudah tidak bisa dimatikan memang masuk untuk kencing itu supaya tidak supaya nggak bau saya tahu di Istiqlal ya kalau di Istiqlal itu tempat kencingnya itu eh, airnya itu jatuhnya di eh, jadi bukan porselin ya tapi kayak seng, kayak apa? Seng halus gitu ya. Stainless, stainless lembaran stainless. Tapi di situ airnya jalannya bernempel di situ. Kalau kencing di situ, apalagi kencingnya di hati-hati, nggak nyiprat, gitu. Ya. Nah, karena itu bagus lah posisinya gitu ya. Nah terus hati-hati jadi nggak nubruk ke depan tapi jatuh sehingga kalau seandainya nyiprat itu kesininya kena e, ban apa tem, tembokan tembokan yang di sini gitu ya. Nah itu bagus itu. Nah jadi diupayakan kalau anu seperti itu. Nah. Masalah Ya. Eh, ndak apa-apa sah meskipun ada air istinjaknya hanya pakai tisu sah. Ya, tadi waktu kita bahas istinja boleh dengan air, boleh dengan batu atau yang semisal, tapi dengan air lebih baik. Kan itu tadi ya. Lalu tadi kita tambahin berdasarkan dengan pengalaman tidak satu orang tapi banyak orang. Apabila buang air besar, istinjaknya pakai tisu. Terus ada air meskipun sedikit, yang terakhir nanti tisunya dibasahin. Nah tadi itu. Nah kalau tidak bisa dibasahin dengan tisu kering, sudah dinilai bersih maka sudah sah. Sudah sah. Nah dari itu. Tadi itu bukan dalil, tadi itu hanya pengalaman karena dengan pengalaman kalau yang terakhir itu dibasahi nanti itu yang putih jadi agak mangkak. Tapi setelah itu dibasahin lagi, dipakai lagi itu bersih. Berarti yang mangkak tadi itu masih ada sedikit sisa-sisa. Kalau seandainya dengan air, dengan yang kering saja sudah dianggap bersih, Terus tidak pakai air sudah sah. Sudah sah. Nah, jadi sekarang yang di tempat-tempat yang gampangnya cukup modern itu ya. Wah, kalau kencing dibuat suasana kencingnya nggak nyiprat. Terus dibuat eh, tempatnya itu tersiram sendiri sehingga tidak bau. Tapi istinjaknya hanya disiapkan tisu boleh nggak pakai dibacain sama sekali bully. Nah, apabila jelas-jelas kencingnya nyiprat ke celana. Wah ini tidak bisa, tidak ada jalan lain. Maksudnya nggak bisa nggak bisa. Ini kalau pulang ketinggalan jumatan. Pulang ganti celana ketinggalan jumatan. Kalau ndak pulang, celananya kecipratan kencing. Nah terus bagaimana? Disiram. Disiram. Disiram yang cukup banyak. Kalau bisa dilepas, disiram, terus diperes, selesai. Oh, tidak bisa, tidak bisa dilepas. Kenapa? Karena tidak ada kamar kecil yang tertutup, adanya hanya kamar yang sangat sederhana untuk kencing. Setelah itu kondisinya tidak memungkinkan untuk lepas. Setelah itu keluar tempat wudhu keran terbuka. Kencingnya di sebelah mana? Di sebelah paha, pahanya ditekuk terus disiram. Nanti setelah itu sudah selesai disiram cukup banyak selesai terus dipakai sholat. Sudah suci, sudah. Kenapa? Karena air itu mensucikan. Kalau yang kena najis itu sudah disiram air, setelah itu baunya, warnanya, rasanya tidak ada, maka sudah jadi suci. Nah, jadi ini. Nah. Tidak, tidak ada duduk kencing yang dituntunkan kayak apa, tidak ada. Tidak ada, gitu. Yang mengatakan harus begini, harus begitu, itu harus mendatangkan mana ayat atau mana hadisnya kalau tidak ada tidak boleh mengada-ada. Gitu. Nah. Apabila sudah merasa bersih, setelah itu dipakai, kemudian kok merasa merasa ada tetesan atau dilihat kayak ada tetesan ini bagaimana? Apabila Anda mantap bahwa itu bukan kencing, maka bukan kencing. Apabila Anda mantap bahwa itu kencing, maka itu kencing. Kembali kepada kemantapan apabila mantap bahwa setelah bersih karena entah sudah tua atau karena habis sakit atau apa itu setelah itu kok kayak netes lagi kalau begitu setelah selesai bersuci terakhir disiram begitu saja setelah disiram terus dipakein baju dipakein pakaiannya kembali apabila orang itu merasa bahwa setelah dibersihkan sudah bersih, sudah bersih, sudah e, itu setelah itu terus e, pakai baju atau pakai pakaian terus terasa keluar lagi ada basah. Nah ini bagaimana? Kalau begitu yang akan datang setelah bersuci, setelah itu setelah bersuci selesai terakhir disiram. Itu ada petunjuknya. Disiram. Siramlah. Dan nanti setelah disiram pakai baju, kalau Anda merasa bahwa kok ada basah, mantaplah bahwa itu air yang terakhir tadi itu. Nah, jadi itu. Seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an menanyakan bahwa setelah dia buang air kecil, kemudian bersuci, selesai, kemudian dia pakai pakaian. Nah, setelah itu dilihat, loh pakaiannya kok ada basahnya. Iya, loh ini kok ada basahnya, kok kayak keluar lagi. Nah, maka Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan setelah kamu buang air, bersuci, setelah itu inboh. Setelah selesai siram. Jadi setelah selesai buang air terus bersuci, setelah selesai bersuci terakhir disiram begitu aja. Setelah itu pakailah pakaian dan nanti kalau ada basah gitu. Jadikan maksudnya mantaplah bahwa itu adalah air terakhir tadi itu. Akhirnya dan itu dikatakan petunjuk dari Rasulullah. Ini berarti hadisnya marfu sampai Rasulullah. Akhirnya orang ini melakukan. Setelah beberapa hari ketemu menyampaikan itu. Setelah mengikuti petunjuk sudah tidak ada lagi keluar setelah bersuci. Nah, berarti itu itu waswas setan dan akhirnya dia terbawa sehingga akhirnya jadi kayak gitu solusinya mengikuti petunjuk Rasulullah setelah selesai istinja indah indah itu disiram setelah selesai terus disiram nah gitu nah setelah disiram terus dipakai pakaiannya nanti kalau basah itu adalah air siraman yang terakhir tadi Apabila setelah wudhu terus perasaannya kok ini kentut apa enggak kentut apa enggak ini gitu ya. kok perasaannya kok kayak kentut kok kayak enggak ragu-ragu maksudnya gitu ya maka itu enggak semua yang ragu-ragu itu dianggap enggak ada ini kentut apa enggak ini ragu-ragu ini dianggap enggak ada misalnya wudhunya jam satu, terus eh, jam dua. ini kentut apa enggak nggak kembali ke jam satu. jam 1 tadi apa jam satu tadi wudhu ya udah kalau gitu anda punya wudhu yang ragu-ragu itu dianggap nggak ada Yo iya, nggak sampai jam-jaman ya udah jamnya diganti menit menit pertama wudhu menit kedua perasaan kentut apa enggak kok kelutuk-kelutuk gitu ya <laughs> Nah, yang ragu-ragu dianggap nggak ada, di menit kedua ini ragu-ragu anggap menit kedua ini tidak ada, berarti kembali ke menit pertama, menit pertama tadi wudhu, menit ketiga tidak kentut berarti punya wudhu. Menit kedua nggak dianggap, karena apa? Yang ragu-ragu nggak dianggap. Nah jadi itu. Nah, ada lagi yang lain. Eh, mungkin mungkin sudah cukup kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika warahmatullahi wabarakatuh